Terakhir masih e, kita membahas masalah kiroah, kiraatul Quran indal kubur. Kemarin telah disampaikan oleh Syekhul Islam bahasanya ulama sepakat bahasanya Nabi tidak pernah mensyariatkan kiraatul Quran indal kubur. Setelah mereka sepakat bahkan itu maklum Nabi Nabi Darurah kalau Nabi tidak pernah mengajarkan untuk membaca Quran di dekat kubur para ulama berselisih pendapat tentang boleh terlarang ataukah tidak ada tiga pendapat dalam masalah ini yang pertama hukumnya boleh alasannya adalah asar Ibnu Umar kemudian yang kedua kalau malik rahimahullah ta'ala wasaniyah dan yang kedua hukumnya adalah makro hukumnya adalah makro demikian makronya sampai-sampai ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua ini berselisih pendapat apakah boleh membaca surat al-fatihah dalam sholat jenazah ketika sholat jenazah itu dilakukan di kuburan yang disyariatkan untuk orang yang ketinggalan untuk layak atau semacam itu dan baru tahu setelah jenazah dimakamkan untuk datang ke kuburnya kemudian sholat jenazah di kuburnya bagaimana Nabi lakukan terhadap perempuan yang jadi penyapu masjid bahkan itu satu bulan setelah dia meninggal nah ketika sholat jenazah itu di kuburan semacam ini apakah baca surat al-fatihah atau ataukah tidak itu sampai ulama yang melarang membaca Quran di kuburan itu sampai bersenjata sampai ada yang mengatakan ya, sholat jenazahnya nggak pakai surat al-fatihah karena termasuk baca Quran nanti jadinya baca Quran di kuburan Wafi an Ahmad riwayatan tentang masalah ini yaitu surat jenazah di kuburan apakah baca al-fatihah atau tidak Imam Ahmad punya dua pendapat di satu pendapatnya dia membolehkan di satu pendapatnya beliau melarang Kemudian pendapat Imam Ahmad yang kedua yang yang melarang untuk membaca Quran, yang memakruhkan baca Quran di kuburan, hadir riwayat dia adalah tirwa aksar asabi anhu. Ini adalah pendapat yang diceritakan oleh mayoritas murid-muridnya Imam Ahmad atau mayoritas Hanabila. Dan pendapat inilah yang dipegang oleh kudama ashabihi ulama-ulama ya, pengikut Imam Ahmad yang terdahulu. Aladina sahibu yang langsung bersahabat, langsung berguru dengan Imam Ahmad. Semacam Abdul Wahab al-Waraq Abu Bakar Al-Maruzi dan se semisal keduanya. Dan ini yaitu terlarangnya baca Quran di kuburan adalah pendapat jumhur salah, mayoritas salah. Inilah pendapatnya Abu Hanifah. Juga ini pendapatnya Imam Malik. Abu Hanifah punya pendapat berkata tentang masalah ini melarang, Imam Malik juga melarang. Ya. Imam Ahmad punya tiga pendapat. Hashim bin Bashir dan selain mereka. Nah, Hanifah punya pendapat, Malik punya pendapat, Imam Ahmad juga malah punya tiga pendapat. Bagaimana dengan Imam Syafi'i? Kata Syekhul Islam, la yufat an Syafi'i nafsihi fi hadhihi al-mas'alati kalamu. Tidak dihafal itu tidak diriwayatkan dari Syafi'i sendiri kalamun perkataan tentang masalah ini dan tidak terdapat nukilan dari Syafi'i berisi komentar Syafi'i tentang hukum masalah ini kenapa kata Syekhul Islam Padahal kali ada? Eh, Wadalika dan itu li'ana dalika karena perbuatan itu karena indah bid'ah adalah bid'ah menurut pria, menurut asyafi. Sedangkan Imam Malik mengatakan tentang masalah ini tentang baca Quran di dekat kubur, aku tidak mengetahui satupun orang yang melakukannya. Maka berdasarkan perkataan Imam Malik disimpulkan maka diketahuilah bahasanya para sahabat dan tabiin tidak ada tidaklah mereka mengerjakannya. Cuma ada riwayat dari Imam dari Ibnu Umar. Nah perkataan Syekhul Islam di sini la yufat an Syafi'i ini adalah perkataan yang sangat penting. Eh, untuk mendudukan perkataan An Nawawi di Riyadhus Shalihin. Karena An-Nawawi di Riyadhus Shalihin mengklaim bahasanya Asy-Syafi'i mengatakan menganjurkan untuk membaca Al-Qur'an di kubur. Namun klaim Syafi'i ini adalah satu hal yang sangat meragukan atau satu hal yang cukup meragukan karena ya, Syaikhul Islam eh, Ibnu Taimiyah mengatakan demikian naifat Ali Syafi'i Fi hadil masalah kana Seperti yang dikatakan oleh Salibani di Muqaddimah Jatuh Salihin tepatnya perkataan An-Nawawi di Riyadus Salihin adalah setelah menyampaikan eh, Riyadus Salihin hadis ke 954 itu di bab berdoa kepada mayit setelah dimakamkan. Dan duduk di dekat kubur mayat sesaat untuk mendoakannya dan mohon ampunkan untuknya. Bahkan di judul babnya saja sudah wal qu'ud inda kubrihi sa'atan wal lidu'a lahu wal istighfar wal qira'ah. Dan duduk di dekat kubur mayit sesaat untuk mendoakan mayit untuk melakukan ampun untuk mayit wal doa dan baca doa kemudian Nawawi mengatakan pada Syafi'i rahimahullah yustahabu ayuqa indahu syai'un minat doa dianjurkan untuk di dekat kubur setelah dimakamkan untuk baca satu dari doa wa in khatamul Quran kullahu kana hasana Bahkan Nawawi mengklaim masih perkataannya Sofi seandainya sampai katam maka itu satu hal yang baik. Ini berkaitan dengan setelah dimakamkan. Setelah dimakamkan kata Nawawi menurut Syafi'i kata Nawawi menurut Syafi'i setelah pas dimakamkan itu ya dianjurkan untuk ada beberapa ayat Al-Quran yang dibaca di di kubur mayit. Bahkan kata Syafi'i menurut nukilannya Nawawi di situ sampai baca Quran di sehari semalam ya. Tentang Quran kalau di ya, kalau dibaca terus yang hafid ya sekitar seharian malam kalau ngobrolnya siang ya bisa sampai pakai gitu gitu Nah, perkataan Nawam ini dikomentari oleh Albani di Mukadimah Takifnya untuk Syahid Salihin. Komentar dia, aku tidak tahu di mana Syafi'i mengatakan hal tersebut di mana. Dan benarnya hal ini dari Syafi'i itu ada keraguan yang sangat-sangat besar menurutku pada diriku. Bagaimana tidak sedangkan madhabnya syafi'i bacaan Quran itu tidak sampai jika dipahala, eh, dihadiahkan pahalanya kepada mayit. Bagaimana dinukil oleh Al-Hafidh Nuh Jadi ketika menjelaskan firman Allah di surat An-Najm Wa'alaihi salih insan ila masa'ah Dan al bani mengatakan dan Syarul Islam berisyarat tentang tidak benarnya hal ini dari al Syafi'i dengan perkataan itu di Iqtidha. Kemudian Al-Bani menukil perkataan Syekhul Islam yang tadi baru saja kita baca. Mayufat an Syafi'i nafsihi fi hadil mas'alah kalamun fadzalika li anna fadzalika li anna dzalika kana indahu bid'atun maka ini perkataan Syekhul di sini wala yufat an dan seterusnya ya, perkataan yang muhim yang penting karena di isyarat dari Syekhul Islam kalau tidak ada penegasan dari Syekhul Islam tidak ada nukilan dari Syafi'i Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahasanya membaca Quran di dekat kubur kalau waktu dafni pada saat setelah pemakaman maka hukumnya boleh. Bagaimana nukilan dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma dan nukilan dari Ba'dil Muhajirin sebagian Muhajirin. Tapi kalau al baca Quran setelah pemakaman telah jauh dari pemakaman Misalnya dilakukan oleh orang-orang yang yang guna sering bolak-balik datang ke kubur untuk baca Quran di dekat kubur nah, ada makro ini adalah makro alasannya karena tidak dinukil dari satupun salaf yang melakukan perbuatan semisal itu aslan sama sekali dan kalau dapat ketika tafsir kalau habis dimakamkan baca Quran boleh ya, kalau kalau bukan karena bukan setelah dimakamkan maka tidak boleh. Boleh alasannya Ibnu Umar, tidak boleh alasannya tidak ada salaf yang mengerjakan semacam itu. Nah di sini Syekhul Islam mengatakan wala ala wahadi riwayah la ala akwa min ghairiha. Pendapat Imam Ahmad yang di sini, yang ini, yang nomor tiga ini boleh jadi nampaknya lebih kuat daripada yang lain. Kenapa kok bisa dikatakan lebih kuat? Lima fiha minat taufik bana dalahir. Karena pendapat ketiga ini taufik mengkompromikan, memadukan dalil-dalil yang, yang ada. Dalil pendapat kedua yang mengatakan tidak ada salafnya dan dalil pendapat yang pertama yang mengatakan Ibnu Umar melakukannya. Maka Syekhul Islam merujukkan di sini perhatikan pendapat yang ketiga yaitu kalau setelah begitu setelah dimakamkan maka di alasannya itu nukilan dari Ibnu Umar dan Ba'dul Muhajirin tapi kalau sudah bukan acara setelah pemakaman maka tidak boleh alasannya tidak ada salam yang semacam itu Kemudian ulama yang melarang memakruhkan atau melarang baca Quran di dekat kubur, sebagian mereka melarang baca Quran di dekat kubur meskipun orangnya itu tidak bermaksud baca Quran di sana. Sebagaimana dilarangnya sholat di dekat kubur meskipun tidak bersengaja, tidak berniat dan tidak sengaja sholat di dekat kubur. Sampai-sampai tadi sebagian disinggung Imam Ahmad melarang membaca Al-Quran yaitu membaca Al-Fatihah untuk sholat jenazah ketika sholat jenazahnya di kuburan. Pemaklum dan yang dimaklumi bahasanya membaca Al-Fatihah dalam sholat jenazah di kuburan Laisal maksud biha bukanlah tujuannya membaca Quran di dekat kuburan. Cuma kebetulan sholat jenazah jadi kubur karena sudah dimakamkan Bahwa ada Meskipun demikian tetap oleh sebagian ulama dilarang Dan bukan tujuan Namun yang benar adalah tidak terlarang Namun yang benar tidak terlarang Kenapa? Fal farqu baina ma yuf'al dhimnan wa tabaan. kan antara sesuatu yang dilakukan itu dhimnan wa tabaan. Ini adalah dan cuma tabaan, cuma tambahan. Dan apa yang dilakukan di ajil kuburi karena kuburnya Perbedaan antara dua ini bayi dan satu yang jelas bagaimana telah lewat. Nah kalau orang itu sholat jenazah sholat jenazahnya di kuburan maka baca al-fatihahnya adalah tabaan zimna bukan baca Quran karena kubur maka beda lain kalau orang datang ke kubur semata-mata mau baca Quran di kubur. Itu memang di situ dua. Kemudian di masa Syekhul Islam ada wakaf untuk baca Quran di dekat kubur. Wal wukuf lihat footnote 2. Wukuf di sini maksudnya adalah awqaf, jamak dari wakaf. umumnya biasanya pakai alkof nggak tahu di sini saya Islam menggunakan istilah wukuf dan istilah lain untuk wukuf itu adalah sebagaimana ketika kita membahas tentang masalah eh, apa membuat bangunan di tanah wakaf membangun kuburan di tanah wakaf di tempat yang lewat sebelumnya Syaikhul menggunakan istilah tasbil istilah lain dari wakaf adalah tasbil dikatakan yukal waqafa syai' wa habisahu wa ahbasahu wa sabbalahu maka tasbil itu sama dengan wakaf apa itu wakaf tahbisul asl adalah ya, menahan pokok wa tasbilul manfaat dan manfaat dari barang tadi ditasbilkan untuk visabilillah ala birin untuk perbuatan baik dan kurba perbuatan ketaatan. Nah wakaf alati wakofahana yang diberikan oleh sebagian orang alal doa hingga kuburihim membaca Quran hingga kuburihim di kubur mereka Fiham minal faidah annaha tu'inu ala hifdzil Quran itu ada manfaatnya itu membantu orang dan menyemangati orang untuk menghafal Quran jadi di masa sebelum Islam itu ada orang yang ketika mau meninggal dunia dia menetapkan wakaf menetapkan wakaf misalnya dia punya kebun kurma misalnya jadi katakan kebun kurma saya yang sebelah sana itu saya wakaf hasilnya untuk orang-orang yang mau eh, baca Quran di dekat kubur saya. maka siapa yang baca Quran di dekat kubur saya, maka dia nanti berhak dapat hasil dari eh, kebun kurma itu. Siapa yang baca Quran dengan hafalan apa? Dengan hafalan. Untuk kebun koma sebelah sana itu saya wakafkan hasil aslinya untuk orang yang para hafal Quran yang baca Quran di kubur saya. Maka kata Syekhul Islam, maka wak ini wakaf semacam ini itu adalah fiha minal faedah dan manfaatnya itu membantu orang untuk menghafal Quran. Kenapa? Anna rizkun lihufadil Quran. Karena jadi sumber pendapatan orang-orang yang menghafal Quran. Orang akan semangat untuk menghafal Quran. Karena dia menghafal Quran, dia nggak dia nggak perlu mikir yang lain. Hasil kebun itu dia berhak untuk dapat bagian. Isa, Bapak Isa dan pendorong dan motivator lahum bagi hufadul Quran alah hifzihi untuk menghafal Quran berdasi dan membaca Al-Quran wa mulazamati dan terus menerus membaca Quran Wa in anal qari'a alai sabu ala qira'ati. Seandainya kita andaikan bacanya si hafid Quran yang baca Quran di dekat kubur itu tidak dapat pahala ala qiraati karena baca Quran di kuburan. Fa mimma yufadhu bihi ad-din. Namun dengan adanya wakaf tadi maka dia jadi alat untuk terjaganya agama. Itu dengan orang rajin baca Quran dan menghafal Quran. Kama yufat bi qiraatil fajiri wa jihadil fajir. Sebagaimana Al-Quran atau agama itu terjaga Adil fajir dengan bacaan Quran atau hafalan Qurannya orang yang ahli maksiat. Ada ahli maksiat namun hafal Quran ya manfaat. Manfaat ada manfaatnya yaitu Quran terjaga meskipun dia fajir dengan dalam agamanya. Wajah fajir sebagaimana jihadnya penguasa yang fajir, penguasa yang alil maksiat berjihad membela agama. Maka dengan jihad dia maka agama tertolong. Sedangkan fajirnya dia urusan dia dengan Allah. Dan apakah perkataan Syekhul Islam tadi itu melegalkan orang untuk membaca Quran di dekat kuburan? padahal tadi beliau melarangnya ya kan ya, pendapat yang beliau kuatkan kan kalau bukan setelah pemakaman kan nggak boleh hmm. Jawabannya tidak perkataan beliau tadi itu bukan untuk mendukung baca Quran di kubur. Buktinya beliau sebelumnya mengatakan tadi, kemudian setelah itu dan berdalil, apa dalil kalau ini manfaat? Kata kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah yu'ayidu hadadina fajir. Ya Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan agama ini, menolong agama ini. Birajul fajir dengan orang yang fajir, dengan orang yang melanggar aturan agama. Dikatakan oleh Bukhari di kita jihad babnya inallah ya ayat hadzal birajul birajul fajir kita ada dalam sahih muslim nah, ini beliau membahas tadi membahas wakaf tadi itu adalah mimbar hadis ini inallah ya ayat hadzal din birajul fajir yang terkadang orang terkadang Allah itu membela agama ini, menguatkan agama ini dengan ulah orang yang nggak benar. Ada orang ngasih wakaf untuk orang yang ngapal ngapal Quran membaca Quran di dekat kuburnya, ya ini nggak benar. Namun ini ada manfaat untuk agama. Orang Quran jadi terjaga, orang semua baca Quran, orang semua untuk ngapal Quran. Demikian pula kita katakan pada kejadian-kejadian semisal itu. Ada sebuah demonstrasi eh, eh, mendemo sebuah kemaksiatan, kemudian hasil demo ini manfaat dan pemerintah melarang kemaksiatan ini misalnya. Gimana sikap kita terhadap hal ini? maka pakai itu dalil kalau dim itu masuk jawabnya tidak namun kita katakan bagaimana Nabi katakan Inallah ayat hadad din kira fajir Ya, kita nggak ngingkari itu manfaat Allah Manfaat Alhamdulillah Bagian maksiat hilang Dengan jasa dan berat orang ini Tapi Gimana kita menyikapinya Tadi innallahi aisyah ad-din fi radil ada orang ya uh, apa Mumpah kemungkaran dengan senjata ada dia orang sipil namun dengan itu orang kemudian tidak berani macam-macam berbuat maksiat semacam itu ada orang yang judi atau ada orang yang ya pesta satu dan yang lainnya untuk dikutuk oleh orang orang-orang semacam ini yang dakwanya dengan kekerasan ini sebenarnya adalah dakwah cara dakwah yang kurang benar namun setelah itu orang pun nggak berani lagi mengajak terang-terangan semacam ini dan umum dan tidak ada gejolak manfaat tidak ada gejolak yang lebih besar dari hal itu. Maka apa kita katakan? Apakah kita ingkari ini satu hal yang manfaat ini kemudian kita katakan oh tidak manfaat? Jangan. Manfaat loh nyatanya manfaat. Masa kita mengingkari realita? Wah, terus kemudian tidak berani judi di tengah jalan, di pinggir jalan. kalau kemudian kita katakan tidak manfaat, manfaat. Gimana kita mau mendustakan realita? Oh, realitanya demikian. Namun apa? kita katakan hada min bab qali Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yu'ayyid hada din fi radil fa'il. Maka wakaf tadi itu bukannya satu hal yang benar. Itu katakan perbuatan ini adalah mimpi ini berhasil fajir, berarti orangnya fajir. Tidak benar apa yang dilakukan. Namun apa? Bukan berarti kita mengingkari manfaat yang manfaat yang ada yang ditimbulkan dari perbuatan fajir ini. Itu jangan diingkari. Manfaat yang manfaat masa kita mengingkari realita. ini sikap yang benar untuk menyikapi hal-hal semacam ini. Nah, sebagian orang ketika ini caranya keliru, cara yang dilakukan keliru, namun hasilnya manfaat, kemudian mengingkari manfaat. Caranya keliru, namun hasilnya manfaat, kemudian sebagian orang bersikap mengingkari manfaat, wah itu tidak manfaat, tidak ada nilainya dan sebagainya. tinggal katakan nggak ada nilainya, nggak ada harganya, nggak nggak benar. Oh, ini, oh, semua orang lihat ini ada manfaat kok. Kita tutup mata ini nggak manfaat. Jadi sangat bodoh kita jadi Semua orang lihat ini manfaat hasilnya. Kita nggak bicara apa caranya ya, hasilnya manfaat. Semua orang lihat ini manfaat masa kita tutup mata. Oh, ini nggak manfaat. Ini hmm, sikap yang tidak benar. Yang benar gimana? sebarin aja jangan tinggal, Kalau cuma manfaat caranya kita, kita katakan dimanfaat Memang caranya keliru. Maka kita katakan hadam yang tadi kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam inna di ayat hadza din fi Ada seorang yang ahli maksiat ketika ada panggilan jihad, dia ikut jihad. Jadi berjanji dia orang paling hebat, yang paling banyak bunuh orang, yang paling banyak bunuh orang kafir. Pakai tangkah tanggahu karena orangnya orang yang jelek udah minta wah maksiatnya itu nggak ada gunanya selama dia maksiat. Jangan katakan demikian. Kita katakan inallah yu ayat tahtadin birojil fajir. Nah, mafassul kalam fil wukuf maka berpanjang lebar pembicaraan lebar tentang masalah wakaf dan syarat-syaratnya apakah tadi itu boleh wakaf di hal-hal semacam tadi telah disampaikan di pembahasan yang lain di tempat yang lain dan bukanlah uh, eh, walai maksud huna dan itu bukanlah pokok masalah di sini Fa'amal zikrullahi hunak adapun berzikir ya, tahlilan di dekat kubur atau mengingat Allah di dekat kubur fala yukrah maka boleh tidak terlarang orang di dekat kubur kok kemudian ada yang mengagetkan kemudian mengatakan subhanallah di dekat kubur dan pakai subhanallah atau kemudian dia lagi dikubur atau lagi ziarah kubur atau karena yang lain kemudian ada orang datang ngasih tahu anaknya kecelakaan dan dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi maka ini tidak tidak terlarang akan tetapi lakin nakos dal buka atili zikri hunaka atau makruhah akan tetapi jika orang itu bersengaja mendatangi satu tempat al buka satu tempat di sini adalah kubur dalam rangka untuk berzikir di sana maka ini bid'ah yang telah maka perhatikan antara maif aludim dan taba'an wa ma'if'al li ajli al-qabri kalau zikirnya pada asalnya tidak masalah tapi kalau bersengaja datang ke kubur untuk berzikir nah itu yang masalah Kenapa tidak boleh orang tentu bersengaja datang ke kubur untuk berzikir pada nok min ittikhad ya aidah karena ini adalah termasuk menjadikan kubur sebagai aib Demikian pula jika ada orang yang bersengaja untuk melakukan puasa di dekat kubur. Bersengaja puasa. Dekat kubur dia puasa, namun puasanya eh, selama dia puasa dia berdiam diri di kubur. Dan ini siang indah tidak berdiam diri selama puasa di dekat kubur. Maka ini nggak boleh. Paman rasa fil Qur'an dan siapa yang dan ulama yang membolehkan untuk baca Qur'an di dekat di dekat kubur, tapi ada sebagian ulama yang eh, membolehkan pendapat pertama. Maka beliau-beliau itu tidak membolehkan kalau kubur dijadikan sebagai air. Dengan orang itu sengaja baca Quran di kubur. Gimana? Menjadikan Quran, eh, menjadikan kubur sebagai id semisal menjadikan lahu untuknya untuk baca Quran atau untuk kubur waktu tertentu. Ya tadufi kemudian dia terbiasa di waktu tersebut untuk baca Quran di sana. Atau kumpul-kumpul ingdau di dekat kubur untuk membaca Quran dan semacam ini. Dan semacam itu. Maka lihat, perhatikan, bedakan dua hal yang nampaknya sama. Seandainya kita memilih pendapat yang diambil oleh sebagian ulama, boleh baca Quran di dekat kubur, maka itu tetap tidak berarti kita membolehkan tahlilan di kuburan. Sebagaimana dipraktekkan oleh banyak orang sekarang. Karena yang mereka bolehkan itu adalah sekedar baca Quran dan tidak menjadikan kubur sebagai id. Itu yang mereka bolehkan. Kalau kalau baca Quran di kubur ini dijadikan sebagai bentuk id, menjadikan kubur sebagai id, gimana kata kata mereka nggak boleh. Ulama yang membolehkan baca Quran di kubur la tidak membolehkan menjadikan kubur sebagai aib dengan bentuk baca Quran. Di antara bentuk baca menjadikan kubur sebagai aib dengan membaca Quran adalah kumpul rame-rame membaca Quran di dekat kubur. Rame-rame. Jadi itu cuma baca Quran sendiri, selenting sendiri. Nah, tuh usia kubur setelah selesai berdoa, ngapain ya? Saya ingin masih ingin di situ kemudian baca Quran dan tidak pakai waktu tertentu. Setiap misalnya tanggal matinya ya acara haul itu semacam ini. Kalau acara haul maka di hari matinya datang ke kubur. Kemudian senang baca Quran, ramai-ramai bahkan semaan sampai kata Kalau haul kiai pada hari meninggalnya ke kubur kiainya itu yang dihauli dan santri-santrinya kami situ ya, baca Quran sampai kata. Maka ini tetap terlarang meskipun menurut ulama ya membolehkan baca Quran di kubur Karena mereka membolehkan baca Quran di kubur adalah semata-mata baca Quran. Tidak menjadikannya sebagai Sebagaimana ulama yang yurahis membolehkan untuk berzikir dan berdoa di dekat kubur, itu boleh. Boleh doa di dekat kubur namun apa? Dimnan wa taba'ah. Boleh pula zikir namun dimnan wa taba'ah. Namun mereka la yurahis tidaklah membolehkan menjadikannya sebagai is, kadalik seperti itu kama tapadal sebagaimana yang lewat Adapun menyembelih hewan di dekat kubur maka terlarang secara mutlak. Demikian disebutkan oleh Ashabuna Hanabilah dan ulama-ulama mazhab yang lain. Dalilnya adalah hadis ya- dari Anas dari Nabi SAW. Anas mengatakan, la Islam. Tidak ada akar dalam Islam. Akar adalah nyembelih hewan di dikubur. Dalam Islam, dia Imam Ahmad dan Abu Dawud. Wazada dan dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan berkata Abu Razak, mereka orang jahiliyah menyembelih hewan di dekat kubur, bakaroh boleh jadi nyembelih sapi atau kambing. Berkata Imam Ahmad berdasarkan cerita muridnya Al-Maruzi, Nabi mengatakan akrab fil Islam. Kanu kata Imam Ahmad, orang-orang jahiliyah dulu jika meninggal di tengah-tengah mereka mayat, maka mereka menyembelih jazur, menyembelih onta alat kuburih di dekat kuburnya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut. Bahkan Wakariha Abu Abdullah aklalah mihi. Bahkan Imam Ahmad melarang memakan daging, Kan cuma hanya membencinya. Padahal perlu diketahui akro di sini itu tidak syirik, bukan nyembelih hewan untuk mayit ya, nyembelih hewannya untuk Allah kemudian namun di sana kemudian ini biasanya atau semisal acara sedekah gitu loh ini datang ke kubur kambingnya disembelih di dekat sana kemudian dimasak dan orang-orang yang ada di situ kemudian dikasih makan untuk makan di situ acaranya kurang lebih semacam itu kalau mau dibahasakan lain acaranya acara sedekah. Imam Ahmad narang untuk memakan Makan dagingnya. Mungkin bisa kita tahrij dari perkataan Imam Ahmad ini melarang untuk makan dagingnya. Bahasanya makanan dari acara bintah itu nggak boleh. Mungkin bisa kita tahrij pakai dalam istilah fikih. Derivatnya. Karena Imam Ahmad melarang melarang makan di sini, apakah karena syirik? Jadinya bukan. Kalau itu syirik ya tidak hanya kariha, teman. namun ya, ini karena ini adalah acara yang tidak benar Bisa disyariatkan Cara bid'ah Akal fil Islam eh, Akal Itu hukumnya bid'ah nah, Maka ini karena ini adalah acara yang baru masuk, bukan acara yang syirik. Maka mungkin orang untuk bisa melakukan takhid terhadap perkataan Imam Ahmad tadi dengan mengatakan oh berarti acara kabita itu makanannya enggak kalau ashabuna berkata para ulama ahnafilah fi makna hadza semakna dengan al, ini al akar apa yang dilakukan oleh kasron banyak dari orang-orang di zaman kita yaitu dengan bersedekah di dekat kubur dengan bagi-bagi roti dan semacamnya cuma jenis akar karena akar itu bagi-bagi daging nah ini bagi-bagi roti jenis. Maka dikatakan si makna, meskipun tidak sama persis, si makna, semakna. Tidak beda yang dibagi. ada inilah penjelasan tentang berbagai macam ibadah badannya atau malia atau gabungan di antara keduanya. Kemudian paslon pasal tentang masalah ya, tirakat, dekat kubur, ya, semedi, selaku sedekat kudu. Wa minal muharramat termasuk hal yang haram adalah al uquf indal kuburi. itikaf di dekat kubur. Itikaf di dekat kubur itu ya kalau bahasa kita tertapa, semedi, bahasa yang kerennya ya lelaku. Wal mujawarah, mujawarah itu sama dengan itikaf istilah lain dari etika adalah jiwa atau mujawarah wal mujawarah indahu dan etika di dekatnya hukumnya saya tegaskan hukumnya adalah hal. demikian pula termasuk perbuatan yang haram berkaitan dengan kubur adalah sadana menjadi juru kunci karena juru kunci kubur itu ya identik dengan itikaf di dekat kubur atau ya ini kita katakan mimpi dari a dan semacam itu Watakliku sutu alihi dan memasang tirai kelambu di atas kubur seakan-akan dia adalah Ka'bah rumah Allah Ka'bah. Kuburan, cukupnya, bangunannya dikasih kain. Ini ya, ada tempat yang haram. Fa'ina qad maka telah kami jelaskan bahwa membangun masjid di atas kubur adalah satu hal yang telah bitifakil ummah membangun kubur di atas masjid membangun masjid di atas kubur adalah terlarang bil ijma ada nukilan ijma itu. sini. Banyak sekali nukilan ijma yang saya sampaikan di Iqtidha ya. Muharram dan hukumnya haram dengan dalil sunnah. Pakai faidah duma jika maka bagaimana lagi hukumnya jika ditambahkan ila zalika hal tersebut yaitu masjid di atas kubur ditambah dengan mujawarah di dalikan masjid dan iktikaf di masjid tersebut yang jadinya iktikaf di dekat kubur dan beriktikaf di sana seakan-akan berada di Masjidil Haram. Bahkan menurut sebagian orang iktikaf di di masjid semacam ini lebih dia sukai daripada iktikaf di Masjidil Haram. Makanya ada bukti bahwa di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan yang mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah dengan orang yang beriman sangat cintanya pada Allah. Bahkan kehormatan masjid tersebut yang dibangun di atas kubur ini adalah satu hal yang diharapkan Allah dan Rasulnya itu akzam itu lebih mulia yang dalam mukabiriyin istilah sekarang dalam kuburiyin menurut para pemuja kubur daripada kemuliaan rumah Allah yaitu masjid yang Allah izinkan supaya antufa ditinggikan yaitu diagungkan dimuliakan ditinggikan di sini bukan meninggikan masjid namun mengagungkan masjid jadi disebut nama di dalam masjid tersebut nama Allah dan dibangun di atas asas takwa waridwan dan ridha Allah yang menurut kuburion masjid yang ada kuburnya itu lebih mulia daripada masjid-masjid biasa Fakat balagha syaitan dan setan telah sampai pihak bid'ah dengan bid'ah ini untuk menuju syirik yang besar. Ini berhasil diterapkan oleh setan tidak menanas pada banyak orang. Sampai-sampai ada orang yang berkeyakinan bahasanya ziaratul masyahid menziarahi kubur orang soleh atau bangunan alat alat kubur yang ada di atas kubur boleh jadi kubur Nabi atau kubur seorang syekh atau sebagian ahli bait keturunan Nabi terlebih lebih afdal daripada berhaji ke Ka'bah bahkan ziarah kubur disebut ke, ke kubur orang selain ini disebut al-hajjul akbar bahkan ada orang yang berpendapat bahasanya safar untuk ziarah kubur Nabi itu lebih afdal daripada pergi untuk berhaji ke Ka'bah Bahkan sebagian mereka baru sampai ke kota Madinah, kemudian jarak kubur Nabi terus langsung pulang, nggak jadi ke Mekah. Wazona dan mereka dan dia mengira kalau dia telah hasil al maksud, apa yang dituju telah tercapai. Kenapa? Karena mereka mengira bahwa jarak kubur dengan tujuan doa di dekat kubur dan tawasul dengan kubur dan soalul mayit dan berdoa kepada mayit ini mereka kira adalah tujuan-tujuan jalan kubur. Dan satu yang maklum bahasanya Nabi itu lebih mulia daripada Ka'bah. Ya, kalau Nabi memang lebih mulia daripada Ka'bah. Nabi. Walau misalnya misalnya mereka tahu bahasanya maksud dari jalan kubur adalah beribadah pada Allah semata, tidak menyebutkannya. memohon pada Allah dan berdoa kepada Allah Oh maksud apa ini ya Bahasanya yang paling pokok dalam hidup ini mungkin Dia beribadah pada Allah semata Memohon padanya, berdoa padanya Dan maksud daripada ziarah kubur adalah Mendoakan orang yang sudah mati Sebagaimana demikianlah tujuan mensolati mayit Seandainya mereka faham hal ini Bagaimana tujuan hidup dan tujuan ziarah kubur Dan salah itu hilanglah Keyakinan semacam dari hati mereka Nah karena itu banyak dari mereka mereka para penyembah kubur ya, memohon kepada mayit atau orang yang raib bagaimana memohon kepada Allah. Dia katakan, ampunilah aku, sayanglah aku, terimalah tobatku dan semacam itu. Maka saya nas dan banyak orang sama salah lahu suratu syekhi al-mustarasi bihi. Nampak di hadapannya wujud dan gambar eh, syekh yang dia minta tolong kepadanya. Ketika dia nyebut-nyebut minta tolong kepada orang yang sudah mati tersebut, maka dia ketemu ada orang yang bersorban putih macam-macam wajahnya wajah orang yang diminta tolong. Padahal ya kunudali syaitanan. Padahal yang muncul dengan sorban putih itu adalah setan yang ngajak bicara pada dirinya. Persis bagaimana yang dilakukan setan terhadap para penyembah berhala setan bersuara dan seterusnya. Wa min dalika dan lebih parah lagi ada bersengaja doa di dekat kubur dan bernadar untuknya bernadar untuk kubur atau bernadar untuk sadana untuk juru kunci yang tugas juru kunci ini adalah al-akifina alaih jadi penunggu kubur atau al-mujawirina indahu dan sadana ini min akoribi al Boleh jadi kerabatnya mayat, boleh jadi tidak ada hubungan apapun dengan mayat. Dan adanya keyakinan bahasanya bernazar untuk mayat itu menjadi sebab terwujudnya hajat dan hilangnya kesusahan. Fa'inna maka sebenarnya bayana telah kami jelaskan berdasarkan sabda Nabi bahasanya bernazar untuk melakukan amal yang masuk, bernazar untuk sholat, untuk puasa karena Allah itu tidak mendatangkan kebaikan. Dan Allah tidak menjadikan nadar sebagai sebab untuk terwujudnya hajat. Tidak sebagaimana Allah jadikan doa sebagai sebab. Ini nadar yang masuk. Gimana kalau nadar maksiat yang tidak boleh al-wafa'ubi dipenuhi? Walam ketahilah bahasanya penghuni kubur jika jadilah nabi dan orang soleh al-madfunin yang dimakamkan mereka ini tidak suka dengan apa yang dilakukan indah di dekat kubur mereka kulal karoha benar-benar tidak suka sama persis dengan al-masih alaihissalam tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Nasrani terhadap dirinya tidak sebagaimana para nabi Bani Israel mereka tidak menyukai apa yang dilakukan oleh para pengikutnya Fala yahsabul mar' maka janganlah seorang muslim mengira bahwa jika kita melarang larangan menjadikan kubur sebagai aid dan menjadikan kubur sebagai berhala itu berarti raddun min ashabia Itu merendahkan orang saleh tersebut. Sama sekali tidak merendahkan. bahwa mimpi babi ikrami bahkan itu bentuk memuliakan orang saleh. Bukan merendahkan jika dalam tersebut karena hati jika telah sibuk dengan bid'ah maka akan berpaling dari sunnah. Maka kau jumpai mayoritas orang-orang yang iktikaf di dekat kubur adalah orang-orang yang berpaling dari sunnahnya orang yang dikuburkan dan metode beragamanya orang yang dikuburkan. Dia sibuk dengan kuburnya sehingga melalaikan mau umi eh, ma'am melalaikan apa yang diperintahkan oleh penghuni kubur ini dan apa yang didakwakan oleh penghuni, penghuni kubur ini. Penghuni kuburnya orang soleh, mendakwakan tauhid, memerangi bid'ah. Nah, orang pencintanya itu malah suka kuburnya, nggak suka perintahnya, nggak suka dakwahnya. Wamin min karomatil ambiyah wasolihin solihin dan di karomah para nabi dan orang soleh. Ini termasuk karomah. Karomahnya orang soleh. Ibba mada'au ilaihi minal amal soleh. Amal soleh yang mereka dakwahkan itu diikuti. Itu karomah. Itu karomatul solihin. Di antara bentuk karomatul aulia adalah dakwahnya diterima dan banyak orang yang mengamalkan apa yang didakwakan. Itu Kau memang tidak harus sakti-sakti. Di antara karomahnya orang salah adalah ketika tidak melihat diterima masyarakat banyak yang mengikuti, banyak yang mengamalkan setelah dia meninggal dunia. dia terus sehingga semakin banyaklah pahala mereka orang soleh tersebut karena banyaknya orang-orang yang mengikuti mereka. Karena siapa yang mendakwahkan kepada kebaikan maka untuknya pahala misal pahala orang mengikuti mereka tanpa mengurangi pahala pahala mereka sedikit. Wa wa inam istaholat qulubu ta'if nas dan sibuklah asiklah hati berbagai kelompok orang dengan berbagai macam ibadah yang bid'ah boleh jadi doa yang bid'ah dan boleh jadi sair sair. 24 wal asy'ar dan yang dimaksud asy'ar adalah nau' minal naul adiyah wa sama'at jenis doa dan sama'at sesuatu yang didengarkan wa imam minas sama'at dan boleh jadi nyanyian-nyanyian dan semacam itu kenapa kok sibuk dengan doa yang bid'ah sair dan nyanyian yang bid'ah karena berpaling dari hal yang masroh atau ba'di sebagian yang masuk. Ah, ini aku maksudkan karena li'irati qulubihim karena hati mereka berpaling dari yang masuk atau sebagian yang masuk. Wain kaum meskipun ya, mereka melakukan bisu atau masuk bentuk yang disyariatkan. Ya meskipun mereka tetap sholat dan yang lainnya. Namun hati mereka yang dimaksudkan adalah hati, bukan bentuk fisik, bentuk yang nampak. Boleh jadi orangnya rajin sholat, tetap rajin sholat, namun hatinya sudah tidak lagi konsentrasi pada yang masuk. Faman akbal ala sholatul khams biwajiwa Pokol maka siapa yang mengkonsentrasi eh, dengan wajah dan hatinya untuk melakukan sholat lima waktu. Kemudian memikirkan mustamat alaihi kandungan sholat berupa perkataan yang baik dan amal saleh muhtaman dia dan perhatian dengannya ulul ihtiman dengan semua perhatiannya maka arnatuhu maka salatnya ini sudah mencukupkannya sehingga tidak perlu melakukan mayutawaham satu hal yang dikira mengandung kebaikan min jinsiah yang sejenis dengan salat. Waman azra dan barang siapa yang masang telinganya baik-baik untuk mendengarkan firman Allah dan sabda Rasulnya dengan akalnya, lalu merenungkannya dengan hatinya, maka dia akan jumpai dalam firman Allah dan sabda Nabi kefahaman dan rasa manis dan keberkahan dan manfaat. Malah ya yajituhu satu yang tidak dia dapatkan minal kalam daripada perkataan selain Allah dan Rasulnya. Baik perkataan yang bersair ataupun perkataan yang kosa. Dan barang siapa yang terbiasa dengan doa yang disyariatkan di waktu-waktunya pagi dan petang misalnya. Kalau ashar semacam di waktu sahur, wa idbar salawat dan di dubur salat. Di dubur salat menurut mazhabnya Syekhul Islam pendapat Syekhul Islam adalah di setelah ya, tasahud. Bersujud dan sujud dan semacam itu. Maka ini akan arnahu akan menyebabkan mencukupkannya sehingga tidak membutuhkan doa yang diadakan baik diadakan pidati doanya ataupun tata cara doanya maka kewajiban orang yang akan bersungguh sungguh untuk, untuk mengikuti sunnah dalam segala sesuatu dalam hal tersebut dan dia mengganti segala sesuatu yang dia kira yaitu segala bid'ah yang dia kira mengandung kebaikan tidaklah dia ganti dengan sunnah yang sejenis dengan itu. Fa'ina man yatahara khaira yukti siapa yang mencari kebaikan maka Allah akan berikan kepadanya kebaikan. Wa man syara yuktihi dan siapa yang menjaga diri dari keburukan maka Allah akan melindunginya. Ini adalah kutipan hadis. Man yatahara khaira yuktihi wa syara yuktihi. Jadi satu berani ya? awal hadisnya inamal ilmu fi inamal ilmu fi ta'alluq wa inamal ilmu fi tahalluq seterusnya ini. Faman yatawalla khaira yu'tihi wa man yatawalla syarra yu'ti. Demikian yang kita kerjakan pada pagi hari ini. Allahumma alimna min fa'na wa fa'na bima 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. maka benarlah apa yang dikatakan oleh para ulama bahasanya membaca buku-bukunya Syekhul Islam itu satu hal yang sangat mudah. orang akan dapatkan ilmu, kepahaman, kejelian satu yang sangat berharga dari perkataan-perkataan Syekhul ini itu beda dan itu dan seterusnya ya. Jadi ya, orang tua kan eh, faham dengan baik